Taib jazakumullah khairan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dan kita dengarkan bersama penjelasan para ulama terkait hukum gambar makhluk bernyawa sifatnya adalah umum. Pengharaman gambar makhluk bernyawa umum sifatnya. Baik gambar tersebut dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun gambar yang dibuat dengan berbagai alat canggih alat modern yang ada di zaman ini juga termasuk gambar yang diharamkan jika memang gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa baik dengan alat fotografi baik itu gambar yang diam maupun gambar yang mutaharrikah yang bergerak yaitu video semuanya berdasarkan penjelasan para ulama kibar baik ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah maupun para ulama yang lain yang nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan fatwa dari mereka hafizahumullah wa rahimahumullah jami'an bahwasanya memang diharamkan secara mutlak. Tapi mungkin sekarang kita singgung sedikit tentang gambar-gambar yang diperbolehkan di dalam syariat karena kondisi darurat. Kondisi darurat. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hukmu Taswir Zawatil Arwah juga membuat satu bab khusus yang mana beliau sebutkan judul bab tersebut Aswar Al-Idtirariyah gambar-gambar makhluk bernyawa yang sifatnya darurat sehingga diizinkan di dalam syariat. Baik kita akan baca penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullah idza kana asy-syakhs mutarran li jawazi safarin. Beliau langsung sebutkan kondisi yang pertama. Gambar makhluk bernyawa berupa foto diperbolehkan ketika seseorang sifatnya darurat membutuhkannya untuk jawaz safar yaitu paspor foto yang dibutuhkan ya untuk ditempel, diletakkan di dalam paspor. Makanya seperti ini bentuk darurat yang diizinkan di dalam syariat sawaun akana li hajjin au ghairihi minal asfar al-lazimah. Baik paspor itu digunakan untuk berhaji maupun kepentingan-kepentingan lain, safar ke luar negeri yang sifatnya memang harus dia lakukan ya, safar bepergian ke luar negeri yang membutuhkan paspor dan safarnya itu memang harus bagi dia. Maka dari sini ya, misalnya apa? Safar yang memang harus ya. Misalnya untuk talabul ilm, mencari ilmu agama, umroh, ya. atau berobat ke luar negeri yang memang harus baginya yang tidak bisa dia dapatkan pengobatan itu di dalam negerinya. Misalnya. Atau untuk berdakwah. Ilallah. Maka ini contoh-contoh safar yang memang harus dilakukan. Maka tentunya tidak termasuk hal ini bepergian ke luar negeri yang sifatnya rekreasi. Ya untuk rekreasi, tamasya. Maka yang seperti ini tidak diizinkan di dalam syariat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Au bitaqatin syakhsiyah atau kartu tanda pengenal KTP, ya. ID card. Kartu identitas. Maka diperbolehkan juga sifatnya darurat au rukhsah siyaqah atau surat izin mengemudi juga diperbolehkan termasuk kondisi darurat atau tasrih amal tasrih amal mungkin kalau kita terjemahkan ya surat izin bekerja apa itu kalau dalam istilah kita surat apa SKCK itu surat kelakuan baik ya mungkin juga bisa itu ya karena tidak bisa misalnya kita kalau ingin ngurus paspor tidak bisa kita dapat paspor itu kecuali dengan mengurus SKCK nah Taib. aunukut atau juga uang-uang, ya, uang-uang baik itu uang kertas maupun uang koin yang di sana terdapat gambar makhluk bernyawa. Tapi kata beliau rahimahullah, "Fal ismu 'alal hukumat allati ittaratka 'ala ila Dan dosanya ditanggung oleh pihak yang memaksamu untuk foto. Ya, dosanya ditanggung oleh pihak yang memaksamu dan mengharuskanmu untuk melakukan yang demikian ini. Ya, tanpa Anda sebutkan, insya Allah dipahami. Ya. Taib. Wahadud darurah, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sifat atau kriteria darurat itu. Wahadud darurah huna batasan darurat adalah anta ta'attal bitarkit taswir masalihuka allati hiya wajibatun alaika. Batasan darurat adalah ketika engkau tidak melakukan foto ya tersebut maka akan tata'attal masalihuka maslahatmu yang bersifat wajib menjadi tidak bisa terwujud tidak bisa tercapai ya maslahat yang sifatnya wajib sekali lagi yang sifatnya wajib ini batasan darurat. Taib. Misalnya juga butuh paspor untuk hijrah ke negeri muslim misalnya. Wajib hijrah hukumnya. Maka darurat sifatnya. Taib. Beliau melanjutkan amma suwar allati tutlab min talibil ilm aw minal askari falaisat bidarurah falaisat bidaruriyah. Beliau melanjutkan, contoh lain yang tidak bisa dikategorikan sebagai gambar yang darurat. Beliau akan menyebutkan beberapa contoh gambar makhluk bernyawa, foto yang tidak dikategorikan sebagai foto yang sifatnya darurat. Seperti apa? Misalnya gambar foto yang diminta dari seorang pelajar. Seorang belajar di sebuah tempat ya baik itu ya apapun tingkatnya universitas atau yang di bawahnya diminta dia untuk foto au minal askari atau dari seorang ya askari pasukan polisi ya diminta untuk foto kata beliau falaisat bidaruriyah yang ini yang seperti ini tidak dihukumi darurat. Perhatikan, seorang pelajar ingin sekolah ke sebuah ya, tempat pendidikan, diminta untuk foto. Makanya seperti ini tidak darurat sifatnya. Li'annahu, kenapa alasannya? Li'annahu yumkin ayyatruk at-talibu talabal ilm fil madaris. Karena mungkin bagi seorang pelajar untuk tidak belajar di sekolah-sekolah yang demikian ini. Di tempat-tempat sekolah yang mengharuskan dia untuk foto. Ya. Dia memiliki, ya, tidak diharuskan dia sekolah di tempat-tempat tersebut. Bisa saja dia pergi ke tempat yang lain. Misalnya, bubal il indal ulama fil masajid. Misalnya dengan menuntut ilmu kepada ulama di masjid-masjid tidak akan dimintai foto. Ya. Yang demikian tidak akan dimintai foto insyaallah. Wal askari mungkin ayyahtarif wa yatruk al askariyah. Adapun tadi ya yang pekerjaannya mengharuskan dia untuk foto ya maka mungkin saja baginya untuk mencari lapangan pekerjaan, mencari mata pencaharian yang tidak mengharuskan dia untuk foto. Demikian, ya. Tentunya fatwa beliau ini didasari dengan warok, sikap warok yang ada pada diri beliau. Taib, ya. Sehingga tidaklah kita bermudah-mudahan, oh ini darurat. Sedikit-sedikit darurat. Tanpa tahu bagaimana batasan darurat itu secara syar'i. Ya. Maka berhati-hatilah kita. Jangan sampai syariat ini kita permainkan karena untuk menuruti keinginan kita, menuruti hawa nafsu kita wa naudzubillahi min dzalik. Taib, kita lanjutkan sedikit wa minal munkar an nara suwaral ulama fil jaraid wal majallat. Dan termasuk perkara yang mungkar kita melihat gambar-gambar para ulama, foto-foto para ulama di koran-koran maupun di majalah-majalah. Beliau mengingkari yang demikian ini. Loh, lalu bagaimana kita melihat banyak di sana ada fotonya Syekh Fulan, ada videonya Syekh Fulan, ya. Nanti kita akan jelaskan apa hakikat yang terjadi dari itu semua. Insyaallah taala wa من min صور البطاقات الانتخابية التي هي وسيلة إلى الديمقراطية الطاغوتية. ila demokratiyah ya. Beliau akan beliau menyebutkan kemudiannya gambar yang lebih mungkar dari ini, ya gambar-gambar yang terpampang di jalan-jalan ya ketika masa-masa kampanye ya orang-orang yang mencalonkan dirinya di menempel gambar foto-fotonya di jalan-jalan. Yang seperti ini kata beliau angkar min hadha. Yang seperti ini lebih mungkar. Rahimahullah taala. Taib, ya. Walbath al mubashir dakhilun fit tahrim, fahuwa yu'tabar suratan. Begitu juga siaran langsung, ya, siaran langsung dalam suatu acara disiarkan secara langsung, disoting, kemudian disiarkan secara langsung, maka yang seperti ini juga masuk ke dalam pengharaman dan dianggap sebagai gambar makhluk bernyawa. Nah, dan memang kita menamakannya walaupun itu adalah siaran langsung tetap kita namakan sebagai gambar, gambar video. Ya, dan itu diharamkan secara syar'i. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kita tahu bagaimana jenis-jenis atau apa saja jenis-jenis gambar makhluk bernyawa yang sifatnya darurat diizinkan di dalam syariat dan batasan darurat adalah yang tadi telah disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala ya allati tata'attal masalihuka alwajibah yang kalau tidak kita lakukan maslahat kita yang sifatnya wajib akan terbengkalai. Ini adalah batasan dari darurat. Maka sedikit kita singgung di sini fatwa Syekh Al Fauzan Hafizahullah taala. Kenapa kita nukilkan fatwa Syekh Al Fauzan? Karena di sana banyak orang-orang yang ya membolehkan gambar makhluk bernyawa baik itu yang sifatnya foto, gambar yang diam maupun yang bergerak dan berdalih. Nah, itu banyak gambarnya Syekh Al-Fauzan, videonya Syekh Al-Fauzan banyak tersebar. Maka boleh. Toh buktinya Syekh Al-Fauzan membolehkan. Ya. Jangan kalian mengingkari kami. Nah, ini demikian. Sebagian mereka menyatakan yang demikian. Maka kita akan baca bagaimana mauqifnya Syekh Al-Fauzan tentang permasalahan ini. Permasalahan hukum gambar makhluk bernyawa. Ditanyakan kepada beliau, Fadilatul Syekh, halis suar allati tu'rad fit tilfaz dakhilatun tahta hadal hukum. Wahai Fadilatul Syekh, apakah gambar yang tampil di televisi-televisi itu termasuk ke dalam hukum gambar makhluk bernyawa yang diharamkan ya jadi kita langsung beranjak ke hukum gambar yang bergerak yaitu video ya nah nanti juga kita akan baca fatwa beliau yang lainnya kata beliau beliau mengingkari dengan keras ya pertanyaan yang seolah-olah mengeluarkan hukum televisi atau gambar bergerak mengeluarkannya dari hukum gambar makhluk bernyawa yang diam. Ya, beliau mengingkari. Malladhi yukhrijuha an hadzal hukum? Apa yang mengeluarkan gambar bergerak itu dari hukum ini, yaitu diharamkan. Ia suarun tusamma suar. Yaitu juga tidak lain adalah gambar makhluk bernyawa. Baik itu, walaupun itu adalah gambar yang bergerak, tetap namanya gambar. Malladhi yukhrijuha an hadha? Apa yang mengeluarkannya dari hukum ini? Idza sarat fit tilfaz yakni nukhassisuha apakah kemudian kalau gambar itu muncul di televisi ya, tentu saja juga tercakup gambar-gambar video ya, gambar bergerak yang ada di video-video apa yang kita jadikan dalih untuk mengkhususkannya Manu nukhassisuha, tidak kita khususkan, ya. La hiya suratun syadid hiya suwarun syadidah li'annaha mutaharrikah. Kata beliau bahkan gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih berbahaya. Kata beliau, gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih berbahaya dari gambar makhluk bernyawa yang diam. Ya. Taib. Mungkin kita bisa mengambil sebuah ilah hukum. Yang mungkin kita ingat dari pertemuan yang lalu, di antara ilah sebab hukum yang gambar makhluk bernyawa adalah mudahatun li khalqillah. Menyerupai atau meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita tanyakan, ya. anak tanyakan kepada antum semuanya. Mana yang lebih menyerupai ciptaan Allah. Gambar makhluk bernyawa yang diam atau yang bergerak. Ya. Tentunya kalau kita menggunakan akal sehat, ya. Insya Allah tidak ada yang berbeda pendapat, ya. Bahwasanya gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih asyad lebih menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan suar mutaharrikah syadidah, lebih berbahaya. Ya. Suar mutaharrikah ya suar tabqa aidan fi hadhihi al-aflam. Gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu juga bisa tersimpan di dalam ya film. Mungkin ini yang gambar yang masih zaman dulu mungkin ya tersimpan dalam film-film itu, dalam klise itu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tersimpan dalam file-file. Tabaqa asyarat sinin. Bisa gambar tersebut, video tersebut bisa tersimpan sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun kata beliau. Wamiat wa mi'at sinin, bahkan sampai ratusan tahun bisa tersimpan. Ma hiya mithlu. Ma hiya mithla surah allati fil mir'ah. Jadi, tidak benar jika kita katakan gambar yang tersimpan di dalam file itu seperti hukumnya seperti gambar yang ada pada cermin. Ya, ini adalah kias yang tidak benar, yang tidak dibenarkan, sama sekali berbeda. Ya. Dhillun ya, ya'rid wa yaruh. Kalau gambar bayangan yang ada di cermin itu muncul ya, dan hilang kalau yang bercermin, benda yang diletakkan di depan cermin pindah, ya, maka gambarnya hilang. Ya. Demikian berbeda dengan file-file atau pita-pita film yang menyimpan gambar makhluk bernyawa. Tersimpan gambar tersebut sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun sehingga berbeda hukumnya. Hadhihi suratun sabitah tabqa tusta'mal kullama urida isti'maluha walau ba'da sinin asyarat sinin na'am kata beliau maka gambar yang seperti ini adalah gambar yang sabitah yang tetap ya dipergunakan dipakai setiap kali ingin digunakan ya walaupun sudah tersimpan beberapa puluh tahun ya lamanya Wallahu taala alam bisawab. Demikian. Begitu juga dalam fatwa yang lain ketika beliau ditanya ketika foto beliau muncul di sebuah koran ya di Saudi sana mungkin wallahu alam ditanyakan kepada beliau lafat pertanyaannya Fadilatul syekh waffaqakumullah as'ilatun kathirah tus'al. Wahai fadilatul syekh, semoga Allah memberikan taufik kepada kepadamu banyak pertanyaan yang diajukan kepadamu. Fatakul diantara pertanyaannya, inna fadilatakum indama yadhhar lahu maqalun fil jaraid tadhhar suratun lahu ma'a hadzal maqal. Sesungguhnya ya, engkau wahai syekh ketika engkau mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah ucapan, sebuah penjelasan di sebuah koran atau di sini disebutkan dengan lafaz jamak di beberapa koran ya muncul fotomu muncul foto Anda bersamaan dengan fatwa tersebut bersamaan dengan penjelasan Anda tersebut وكذلك عند إلقائه للمحاضرات في بعض القنوات begitu juga ketika Anda mengisi daurah menyampaikan muhadarah di beberapa kesempatan fahal hadza dalilun ala annakum taquluna bijawazi taswir kalau yang tadi foto ya di koran kalau yang kedua ini video ketika beliau ya menyampaikan ceramah agama, muhadharah, ta'lim. Ya. Tersebar video-video beliau. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan apakah ini dalil tanda bahwasanya Anda berpendapat bahwasanya taswir menggambar makhluk bernyawa itu hukumnya boleh ya maka beliau menjawab, "Laisa hadza dalilan." Ini bukanlah dalil, ya. Yang menunjukkan bahwasanya saya membolehkan hal tersebut. Ya, perhatikan baik-baik jawaban beliau, beliau mengingkari. Laisa hadza dalilan. Bukanlah hal ini dalil yang menunjukkan saya membolehkan menggambar makhluk bernyawa. Ana ma amartuhum wala talabtuhum, innama hum ya'tun. Saya tidak memerintahkan mereka untuk mengambil gambarku. Wala talabtuhum. Dan juga saya tidak meminta mereka. Mereka datang. Ya. Akhadu surata asy Ibn Bas. Beliau memberikan contoh. Beliau datang. Mereka datang kemudian mengambil gambarnya Syekh bin Bas. Ya. Wahwa yuharrimu hadha. Dalam keadaan Syekh bin bas mengharamkan hal ini mengharamkan mengambil gambar makhluk bernyawa. Wayah wayuhrij man yaf'al man yaf'alahu dan memperingatkan orang-orang yang melakukannya. Begitu juga beliau asy fauzan mengharamkan gambar makhluk bernyawa ya dan mengingkari mengambil gambar makhluk bernyawa ya. Naam dan memperingatkan orang-orang yang melakukan hal ini yang mengambil gambar beliau tanpa izin beliau ya ya'khuduna nasuar fil majami' wa fil munasabat mereka mengambil gambar-gambar beliau ya di beberapa acara di beberapa kesempatan hadza ismuhu alaihim hum yang seperti ini dosanya mereka yang menanggung ya. beliau berlepas diri ya yatabarra minhum beliau berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Dosanya mereka yang menanggung, ya. Adapun saya melarangnya, ini maknanya. Amma nahnu fala wala amarnahum bih. Adapun kami maka kami tidak ridho. Ya. Dan kami tidak memerintahkan yang demikian ini. Wala syawaruna alaih dan mereka juga tidak meminta izin kepada kami. Sehingga jelas bagi kita Syekh Salih Al-Fauzan mengingkari yang demikian ini. Walaupun memang kita dapati di antara masyayikh yang banyak tersebar foto maupun videonya adalah beliau. Syekh Saleh Al-Fauzan. Sehingga memang ya, banyak orang yang berdalih dengan yang demikian ini. Yaitu nah, Syekh Al-Fauzan banyak videonya, banyak fotonya. Tapi ternyata beliau tidak tahu itu semua yang mengambil fotonya, yang mengambil videonya tidak pernah izin kepada beliau. Sehingga dosanya siapa yang menanggung? Yang mengambil gambarnya. Adapun Syekh fauzan hafizahullah berlepas diri dari itu semua. Ya. Dan juga dalam fatwa yang lain ditanyakan kepada beliau bagaimana hukum mengambil gambar makhluk bernyawa untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah, ta'lim, Ditanyakan, "Ma hukmu taswir al-muhadarat wan nadawat ala jihazil video lid-da'wah fi biladil Islam?" Apa hukumnya mengambil gambar, mengambil gambar makhluk bernyawa, mengambil video muhadarah ya, untuk kepentingan dakwah di negeri-negeri kaum muslimin. Maka kata beliau, "Ad-da'wah min ahdil anbiya alaihi wassalatu wassalam wa qa'imah." Dakwah itu sudah tegak sejak zamannya para nabi alaihi musallatu wassalam wa mastu'mila biha at-taswir dan sejak dulu dakwah itu tidak pernah dilakukan dengan media gambar fala hajata ila taswir la hajata ila taswir kata beliau mengulangi ucapannya dua kali tidak ada kebutuhan untuk gambar tidak dibutuhkan gambar ad-da'watu taqumu biduni taswir dakwah itu tegak tanpa gambar. Wala yusta'mal muharram min ajli dakwah. Dan perkara yang haram yaitu mengambil gambar makhluk bernyawa baik foto maupun video ya tidaklah dipergunakan yang haram itu untuk kepentingan dakwah ya sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah maka kita nasihatkan kepada mereka-mereka yang berhujjah berdalih dengan foto-fotonya dan video-videonya Syal Fauzan untuk ya menghalalkan apa yang mereka lakukan ya hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah mereka mempermainkan umat janganlah mereka mengorbankan dan menipu umat hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu mereka ya janganlah engkau wahai dai dai rojaiyun ya yang sering tampil di video-video di stasiun-stasiun televisi, di siaran-siaran TV. Janganlah kalian menjual agama kalian hanya untuk sekedar ya, popularitas. Bahkan di antara mereka ada yang tidak malu lagi tampil di sebuah stasiun TV swasta ya, menyampaikan sebuah acara agama katanya tapi dengan didampingi seorang wanita yang tidak berhijab yang bukan mahram. Sudah tidak malu lagi mereka, ya. Tampil di TV swasta, ya, dengan didampingi seorang wanita yang tidak berhijab yang mutabar rijah yang bukan mahram baginya. Bersenda gurau, bercanda, naudzubillah. Sebagian acara mereka diselingi dengan musik-musik wa naudzubillah. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ya. Sesi pertama ini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum kartun-kartun ya, baik itu kartun yang sifatnya karikatur maupun film-film kartun ya yang sebagiannya dipakai untuk sarana edukasi katanya. Bagaimana hukumnya? Kita akan bahas pada pertemuan mendatang Insya insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua kajian kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yarhamukallah. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah masuk ke fakroh paragraf ucapan al-Imam Muhammad rahimahullah wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Sudah kita sebutkan makna ucapan beliau ini. Dan diantara sunnah yang sifatnya lazimah yang wajib yang ditekankan barang siapa yang meninggalkan satu cabang darinya tidak mau menerimanya dan tidak mau beriman kepadanya maka dia tidak termasuk ahlus sunnah ai min ahlil bid'ah kalau tidak termasuk ahlus sunnah ya ahlul bid'ah demikian al imanu bil qadar khairihi wa syarrih yang pertama adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala beriman kepada qadar khairihi wa syarrih yang baik maupun yang buruk kemarin kita telah sampai ya tentang alasan dua alasan dua kemungkinan kenapa Imam muhammad menyebutkan permasalahan ini di poin yang pertama sudah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Kemudian ketika beliau menjelaskan bahwasanya kemungkinan yang kedua adalah karena bid'ah qadariyah ini adalah termasuk awal qalat zuhuran termasuk diantara kebid'ahan yang muncul awal kali. Ya. Awal mula muncul bid'ah diantaranya adalah bid'ah qadariyah. Yang mana pertama kali yang mengucapkan bid'ah qadariyah, permasalahan qadar adalah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang berasal dari Basrah yang dia hidup di akhir-akhir zamannya sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in yang mana di antara ucapan dia yang menyimpang yang sesat adalah dia mendoktrinkan kepada para atba'nya kepada para pengikutnya annahu la qadar tidak ada takdir itu. Dia mengingkari dengan tegas bahwasanya takdir Allah itu tidak ada. Wa annal amra unuf. Bahwasanya perkara yang terjadi di alam ini unuf. Maknanya tidaklah Allah mengetahuinya sampai perkara tersebut terjadi. Ini yang dia yakini dan dia doktrinkan kepada para pengikutnya tidak ada takdir Allah itu. Dan segala sesuatu yang terjadi ini Allah tidak mengetahuinya sampai hal tersebut terjadi. Baru Allah tahu. Sehingga dia mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na hadihil maqula al-fasida al-khabithah. Dan kata Syekh Ubaid al-Jabiri, makna perkataan ini, perkataan yang rusak ini, yang jelek ini bahwasanya annallaha ya'muru wa yanha wa la sya'na lahu bi'amalil ibad lam ya'lamha wa lam yaktubha la sya'na lahu biha maksudnya perkataan ini adalah bahasanya ya konsekuensi dari perkataan ini adalah Allah itu memerintahkan dan melarang yaitu menurunkan syariat dengan perintah dan larangan tapi Allah tidak berurusan tidak mengurusi amalan-amalan hamba Allah nggak tahu seorang hamba itu akan beramal seperti apa ya. dan Allah tidak tidak mencatatnya di lauhul mahfud ya. demikian makna perkataan ini sehingga sekedar Allah memerintahkan dan melarang tapi nggak tahu bagaimana yang akan dilakukan oleh si A misalnya apakah dia akan menaati syariat Allah ataukah tidak. Allah nggak tahu. Ini makna perkataan Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya. Maka ketika itu Khwanifillah rahimani wa rahimakumullah tentunya masih ya, ketika awal muncul bid'ah ini itu masih di akhir-akhir zaman sahabat sehingga ilmu agama ini masih ya, manusia ketika itu masih ya, kaum muslimin masih kokoh akidahnya masih kuat akidahnya sehingga ketika pertama kali muncul bid'ah ini ya banyak orang yang mengingkarinya banyak orang yang mengingkarinya terlebih lagi di sana masih ada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam maka di antara yang dilakukan penduduk Basrah ketika itu, ya, yang mengingkari ucapan ini, mereka pergi berhaji. Ya, pergi berhaji atau umroh, sebagaimana dikisahkan atau disebutkan riwayatnya oleh Imam Muslim di dalam sohihnya, sampai sanatnya kepada seorang tabiin Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar rahimahullah. Beliau mengisahkan kisah perjalanan beliau ya bersama salah seorang sahabatnya yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahum rahimahumullah. Ya, kedua tabi'in ini pergi berhaji atau berumrah di antara tujuan beliau berdua adalah untuk menemui sahabat Rasul ridwanullahi taala alaihim ajmain ya sehingga walhamdulillah mereka berdua dipertemukan dengan salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma faqalu maka mereka berkata ya Abu Abdurrahman Inna qibalana qauman yaquluna kadza wa kadza. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya di sisi kami, yaitu dari penduduk Basrah, ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian. Yaitu mengucapkan bid'ah qadar tadi. Bahasanya, la qadar wa annal amra unuf Tadi yang sudah disebutkan. Mereka mengingkari takdir Allah dan menyatakan bahwasanya perkara yang terjadi ini adalah unuf. Allah tidak mengetahuinya sampai terjadi. Yeah. Maka ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mendengar yang demikian ini beliau berkata Qala radhiyallahu anhu akhbiruhum anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'um minni dan mereka berlepas diri dariku. Artinya beliau ya mengingkari ucapan tersebut dan berlepas diri dari ucapan tersebut. Akhbiruhum Beliau melanjutkan, "Annahum bara'um minni wa anni bari'um minhum, walladhi yahlifu bihi Ibnu Umar" Ya, kabarkan kepada mereka bahasanya mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka dan dengan zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya yaitu Ibnu Umar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره kalau seandainya salah seorang di antara mereka para pengucap bid'ah qadar ini ya, memiliki emas sebesar gunung Uhud ya bukan emas satu kilo atau dua kilo ya tapi emas sebesar gunung Uhud. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakkannya, maka minhu. Allah tidak akan menerima tidak akan menerima infak dia tersebut hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Artinya bid'ah ini Ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah menjadikan amalan seorang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amalannya tersebut. Ya. Nah. Demikian. Di antara yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Umar ini menunjukkan kerasnya pengingkaran beliau terhadap bid'ah. ya. dan tidak lagi ada mujamalah ya. basa-basi yang namanya bid'ah harus diingkari tidak ada basa-basi demikianlah maukifnya salafun salihun Baik, kemudian kita akan sedikit membahas tentang al-qadar. Ya, sebelum kita melanjutkan membaca makna ucapan Alimah Muhammad ini kita akan sedikit membahas tentang kita beralih ke pembahasan qadar itu sendiri. Ya. Untuk kita lebih memahaminya. Al-qadar kita akan yang pertama kita akan bahas definisi dari al-qadar. Apa maknanya? Apa ta'rifnya? Apa definisinya? Al-qadar fil lughah kata Syekh Ubaid Al-Jabiri makna qadar secara lughah di dalam bahasa Arab minat takdir wa huwa ihatatu miqdari syai al qadar maknanya adalah at takdir jadi sama al qadar dan takdir ya. maknanya adalah ihatatu miqdari syai ilmu tentang kadar dari sesuatu ilmu yang melingkupi kadar dari sesuatu. Ukuran-ukuran sesuatu tersebut, ya. Nah, demikian. Adapun secara syar'i di dalam syariat makna qadar adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu kitab peringkas beliau Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah beliau menyebutkan makna syar'i dari al-qadar definisinya adalah wa huwa taqdirullahi ta'ala lil kainat wa huwa taqdirullahi ta'ala lil kainat al-qadar itu adalah takdir Allah tentang segala sesuatu yang ada hasba ma sabaqa bihi ilmuhu hasba ma sabaqa bihi ilmuhu sesuai dengan apa yang telah dia ilmui sesuai dengan ilmunya waqtadathu hikmatuhu dan sesuai dengan hikmahnya ini definisi ringkas dari al-qadar yaitu takdir Allah terhadap segala sesuatu yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Demikian makna takdir secara istilah di dalam syariat. Baik, mungkin itu adalah takdir, makna takdir yang lebih mudah untuk dipahami, ya. Yang ringkas dan mudah dipahami insyaallah. Takdir Allah tentang segala sesuatu yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Yang mengikuti ilmu dan hikmahnya. Taib, kemudian setelah kita tahu definisi dari takdir, maka untuk lebih memahami takdir itu sendiri, kita harus tahu ya, bahwasanya di sana takdir itu terbagi menjadi empat derajat. Walil qadar arba'u maratib dan takdir Allah itu terbagi menjadi empat tingkatan. Menjadi empat martabah. Empat derajat. Ya. Nah, dan ini yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya takdir itu terbagi menjadi empat martabah, empat tingkatan. Dan di sini sudah ada yang pegang syarahnya Syekh Rabi. Hafizahullah. Baris. Cetakan apa? Coba lihat. Baik, bahasa Arab, eh bahasa Inggris. Nah. Mungkin agar tidak timbul iskal, kebingungan, Syarabi menyebutkan ada dua tingkatan. Syarabi di dalam syarahnya menyebutkan dua tingkatan. Maka tidak perlu dipermasalahkan, ya. Beliau menyebutkan dua tingkatan karena kalau tadi ulama yang menyebutkan ada empat tingkatan, ya. Kalau Syarifi menyebutkan dua tingkatan karena masing-masing duanya dikumpulkan menjadi satu. Ya. Tingkatan yang pertama dan kedua digabung menjadi satu, tingkatan ketiga dan keempat digabung menjadi satu sehingga ada dua. Ini sebagaimana yang disebutkan Syekh Robi di dalam syarahnya. Ya. Jadi tidak ada iskal, tidak ada perbedaan. Ya. Hanya saja beliau menggabungkan dua tingkatan menjadi satu. Taib tingkatan yang pertama. Al-mardabatul ula. Al-ilmu. Al-mardabatul ula. Al-ilmu. Ini pembahasan yang ana sebutkan ini ana ambil dari kitab Syekh Al-Utsaimin Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karena lebih mudah untuk dipahami insyaallah. Tingkatan yang pertama adalah ilmu. Maksudnya apa? Fatu'minu bi Allah ta'ala bi kulli syai'in alim. Maka wajib bagi kalian, bagi engkau untuk beriman bahwasanya Allah taala Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Alima ma yakunu. Allah tahu apa yang terjadi di masa lampau dan yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Wa kaifa yakunu dan bagaimana hal itu terjadi. Ya. Allah Maha tahu segala sesuatu, baik yang lampau maupun yang sekarang dan yang akan datang dan Allah tahu bagaimana hal tersebut terjadi biilmihil azali al abadi dengan ilmunya yang azali yang abadi yang ya sudah ada sejak dahulu kala ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fala yatajaddad lahu ilmun ba'da jahlin. Maka tidaklah Allah disifati itu tidaklah Allah disifati dengan ilmu setelah kebodohan. Ya. Seperti manusia, sya'nul basar. Manusia ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'an Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu. Baru kemudian belajar. Dengan belajar kemudian tahu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ini manusia. Baru bisa tahu setelah belajar. Sehingga sebelumnya tidak tahu, sebelumnya jahil. Ya. Baru kemudian setelah belajar dia jadi tahu. Maka Allah tidak disifati yang demikian ilmu Allah azali, abadi. Tidak didahului dengan al-jahl. Bisa dipahami? Ya, tidak didahului dengan al-jahl. Wala yalhaquhu nisyanun ilmin. Dan ilmu Allah tidak diikuti dengan kelupaan. Ya, seperti juga manusia. Kadang-kadang sudah tahu tapi lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian ya, ilmu Allah sempurna, tidak didahului dengan al-jahal kebodohan dan juga tidak diikuti dengan an-nisyan, kelupaan, ya. Ini martabah yang pertama, ya. Martabat takdir yang pertama, tingkatan takdir yang pertama, ilmu. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua. Dari tingkatan takdir al-kitabah, Al-kitabah, pencatatan, penulisan. Maknanya apa? Fanu'min bi Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfud ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatat di Lauhul Mahfud segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Ini tingkatan yang kedua martabah takdir yang kedua. Martabat tingkatan pencatatan dan penulisan. Ya. Allah menulis segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat di Lauhul Mahfud. Martabah yang kedua ini disebutkan di dalam ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Kalau tadi tingkatan yang pertama banyak sekali dalilnya. Wallahu kulli syai'in alim. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Wallahu alimun hakim. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Alim. Yang maha mengetahui. Kalau tingkatan yang kedua ini disebutkan di beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj. Ayat yang ke-70 bunyinya Alam Ta'alam. An allah ya'lamu ma fis samawati wal ard tidaklah engkau tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi inna dzalika fi kitab sesungguhnya yang demikian itu tercatat di dalam kitab yaitu lahul mahfud inna dzalika 'ala Allah yasir sesungguhnya yang demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Tinggal dua tingkatan. Kita lanjutkan atau kita akhiri? Eh? Perlu voting? Eh? Kita lanjutkan sedikit itu kecepatan itu ya jamnya. Eh? Nah. Baik, kita akhiri kalau gitu ya. Nah, khawatir ada yang punya hajat baik mungkin kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.